Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzahun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun. Wa waqa'a al-qawlu 'alayhim bima zalamu fahum la yantiqun. Wayau manah syurulan ing dalam dinane giring Eh E utkur tegese ilingo sira Muhammad to ilingo sira. Ngelengno yau manah suru min kulli Yau manah suru ing dalam dinane giring ingsun min kulli salin saben-saben umat. Tak jiring faujan hale rombongan atau hale kelompok jamaatan iki hale kelompok kelompok miman sanging wong juga dibu kang gorohno sapa man di ayatina ayat-ayat ingsun. Wa mutai man sing yuka dibu iku ru'asa hum iku apa pira tokoh-tokoh kufar al-madhuuna kang den nuk. Fahu mongko te kufar yuzauna iku den giring ngarep nganti tok buri niki di digiring kabeh sapa kufar. Ai jma'una tegese den kumpul sapa kufar mana Manane yurot tuh tegese den nopo apa rumah akhire kufar ila awalihim mau kemarin ngarepe kufar sing ngarep konventa ini nanti sing wirid tuh ngarep semua yusa aku kon konuli dan jiring hilang ilang di jiring maring neraka hatta ida jauh singgo nalikane teko sapa kufar maka nama kisah ing panggonane kisah Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring kufar, dawuh akan zatum di ayat. Ana ta mendustakan sirokabeh ambiya ing pira-pira nabi-nabi ingsun. Kowe gorono di ayat tegese ing ayat-ayat ingsun. Pong walam tuhitu hale orang liputi sira kabeh, hale orang wasai sira Kue orang wasai minci hati takdzifikum saking sisi alasan kowe gorono sira kabeh. Biasan ayat. nih ilman kau pengetahuan. Amma ja ana ta ing apa fi tetep ing dalam amma ja idgham ma ting dalam nama al-istijab samia ti kang basa kami Za mausulun ay mal lagi tegese uta opo kun temono sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. E, bima kelan perkara umur tu kang den perintah sira kabeh di iklan mah. Wa waqa alan tumipo apa al-qaul. Wa waqa alan tumipo ko al opo titah utawa pengucapan. Hakko tegese tumibo pala aja busikso alihi mengatasi kufar. Bima kelan perkara dolan kang padha dolim sapa kufar ya e asyraku tegese sebab nglakoni syirik sopo kufar. Kalau mongko kufar ulayan tikuna iku ora padha iso ngucap sopo kufar. Illa hujjata krana ora ana hujjat mujid lahum kufar. Alam yaro anna ja'alna laila yaskunu fihi wa ahara mubsira. Alam ya rono to ora padha ningali sapa wong akeh ana ing satune ingsun apa jalna gawe ingsun kala nabi sing gawe ingsun ala ila Tak gawe lihat kuno supaya bisa tenang sapa wong akeh ing dalam lel. Kalau irihim koyo liyane kufar, maksudnya liyane wong kafir lah bisa nak bengi iku tenang. Warna haro lan ing ina tak gawe musiron ing padang. Di makna soru fi lan nggo makna kang iku yusoro iso den gawe ningali apa fi ing dalam nahar. Ya tasorofu supaya tasarruf sapa wong akeh ing dalam nahar. Nabi dari kata-kata ing dalam lah ayat ini dadi ayat. Dilala den to dalala den tegese dadi pira-pira petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala di kaum yu'minun mari kaum sing iman. Khusus dan tertentu ana kaum yu'minun di fikri lan kasebut ing difaihim krono oleh manfaat no kaumun sing yu'minun biha kelawan ayat. Bil iman dalam iman. Fikilafil kafirin hal berbeda ini berapa kafir wayo wayun fakufisur jadi kalau terang lagi, terus ketika jengben teng nih, teng nih, itu tiang tiang kafir, sinter mawon bukan tiang kafir. Iku dikiring ketemu Allah, terus Allah takok akal di ayat di walam tuhi dia ya nopo ilman. Apa alasan anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal anda tidak menguasai secara ilmiah ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini fair. Kamu tidak apa-apa menciptakan ayat saya, asal Anda bisa membuat alasan, dan alasan itu ilmiah. Ya alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulanya ketika ulama-ulama ahli tauhid, kue nak kepengen imanem kuat, itu kudu gak bodoh, gak bodoh artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, muni ilmiah, yang modern ilmiah, yang pinter boleh duit. Pinter ngatur pajak, gue jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngerti nih, kan? Apa nama ngatur kulamun? Ilmiah yang gue mesti diridani pengirang ngerti nih. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kalau kalian ini malah ilmiah yang mesti diri dari pangeran teman tak warai ilmiah yang mesti diri dari pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan jangan jadikan patokan nopo hukum mergo dia dia takutnya nopo nopo objek jadi rasional Quran gampang misalnya nyata nih contoh paling nyata Ketika kanjeng Nabi ngendikan somben iku wong sakwise mati jadi lemah, jadi tulang belulang niku ditangekno sangka kubur terus menghadapi hisab. Dia menghadapi napa? Hisab. Terus orang kafir komentar, aida mitna wa kunna turaba wa aina a inna lawabun." Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedai. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang sudah membiru, membiru sekali, diremet, tentu kan terus hancur lebur, terus disalurkan yang wajahnya ganti nabi. Mas, masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Nanti nabi mental mawon, ngadepi wong gendeng mental mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu biabaina abaina in Kalau kamu benar Muhammad, Orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada tiga hujah ya, tiga logika yang dibangun orang kafir. Mata barang hancur bisa kembali lagi. Terus dua buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu, punya ilmu cara pengiran, ya. orang ilmu pada urusan pasti boleh duit, buatan itu buatan ilmu nih. gua uang kepengen maafan, ya. tapi buatan apa? buatan ilmu. Nyata kan? Sekarang sama saya tanya, kita kita ini mukmin, ya soleh, ya alim, ya waras, tapi butuh yakin alim, so yakin mana era bukti ini, yakin, Teman butuh yakin. Alim. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim fa'lam anak la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya anak alim saya alim saya tahu. Ya. Mohon kau diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sama tak beda, tak wari logika sih mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud itu objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri, karena dia oh. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun nggak akan bisa menata lagi, yo gendeng. Wah objek kok mau subjek. Nah manusia itu objek. Awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur? Maka tidak bisa kembali dengan sendirinya benar kalau tidak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu ngambil kesimpulan, yang bikin pun nggak bisa mengembalikan juga dengan rawa wara Yang bikin kok tidak bisa. Tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin artinya hebat. Bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat, kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama, bisa gawe kue, bepate loro, pakai pate rente, bisa gawe no BPKB. Wah itu sudah hebat. So SMS-an, so selingkuh, masih nakal-nakal. Uang bisa gawe detail ngono itu. So nyembunyi no aset miliaran triliunan. Itu kan uang sendiri metu tekes sendiri. Gitu. Terus mati itu, ya, Kamu katakan yang bikin pun nggak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Kan kalau mas gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolak ukur atau rujukan hukum. Rupung wis hancur, maka tidak mungkin kembali. Loh. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukumnya. Jadi rujukan hukum tentu sub. Ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja, ya benar. Tapi kalau kamu bilang, yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya mungkin gendeng, mungkin nggak pernah juga dari itu tak pernah nyisor nggak geser, pakai apa? Nah, makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diri dari Allah, disuruh berlatih hanya nifati Allah. Kamu jangan menyifati Allah, kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai caranya kiri dan husna. Cuma bengak-bengok tok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sound system rame ini tong tok ora jelas. Wa huwal ladzi wa yumiitu. Itu enggak usah oke. Allah itu zat yuki yang menghidupkan. Terus yumi itu yang matikan. Kamu tidak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya. Kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya gimana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah kita yang nyifati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Ya, saya tidak tahu. Zaman saya wujud dia tidak tahu, zaman saya hidup dia tidak tahu, tahu-tahu ada, tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu Ya sudah selamati objek ini terserah subjeknya nanti mau dibikin apa. Nah minat Allah jadi ada sampean api rokok ya dapat rokok nah Allah ngesak nanti suaraku, ya. murah roh. Sekarang anut. Berhubung anut terus pokoknya paham. Anak harus tahu harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Mas, kalau betul teori ada betul orang bisa mati, mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati, bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad jaga gak mampu. Mas nyatanya kayak seorang yang mati, berarti dia bohong. Nah, mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolak ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah, yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu. Kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Mas, nak panjang mau mati, kuwi sore benar, saya mau mati tangek no. Lu yang ingin nangek no itu kaji Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lu mereka yang ingin kok kaji Nabi di kongkong. Mestinya mereka ini ditangani BWC, malah takoki bareng-bareng. Wes kepengen kok ngomong aku. Paham ya? Paham ya? Fair apa enggak? Enggak fair kan mereka yang ingin, tapi Nabi Muhammad tidak dikur. Ini kok juga ada kayak rakyat kemis sejahtera, terus aku kayak ini mikir. aku orang, aku orang sejahtera kok gue. Ini kemis sejahtera gue, sejahtera apa sih gue kok. Itu ukuran-ukuran yang talbis, artinya talbis rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. So, yang membuktikan itu siapa mereka? Kan? Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak? Mereka yang punya keinginan korbannya orang lain. Fair apa enggak? Tidak kan? Nah, Nabi Muhammad tidak belum nurut, nurut itu gendeng. Jadi Nabi Muhammad apa para ada tangan Nabi itu nggak tahu ibarat orang mungkin aku ya. Lain ana kowe nak adol brambang tak adol Pak semurah Pak. Ben murah mesti karep murah-murah mesti. Oh aku yang dhewe brambang kok. Nah ini yang Allah meritik mereka walam suci biha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek menjadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang, HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja, goblok goblok gendeng. Bisa ya, pol lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia, pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Di gendeng tapi omongan kok. Ya. Paham itu ya, nah, Makanya itu cara berpikir Quran itu rasional sekali. Jadi cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah, misalnya wa wal khalaq Allah itu ya Ali, ya qadir, ya khalaq, ya wahab. Zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan Ya sudah seperti itu. Mulanya kita kan api mati yo, eleng-eleng. Gusti zaman kulo rawa urip yo cara ini. Saat ini kulo mati yo raro cara ini. Mungkin waya tangi male yo Cuma kalau ngestos anak ala kuli syai'in kalau tahu kalau engkau ala kuli syai'in ya sudah begitu terus mati. Nah itu kalau warisan orang yang mati wae wis seneng. Nah itu tadi nah, saya mati ya mati air, rasa pamit. Yang penting kau di keyakinan bukti kalau zaman urip cara ini, saat ini zaman mati ya boten roh. Nah, padha-padha mung objek, namun makhluk. pun terserah jenengan. Coba wong kafir berhubung rawat carane debu jadi manusia lagi, kemudian nganggap itu mus. Nah, itu kan aneh. gue ya jenis walam putih itu pihak ilmu. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak apa-apa kalau kamu ilmiah nggak apa-apa debat saya kata Allah. Tapi ya tentu mereka ada akan ilmiah karena mereka mau gendeng, khusus parah tenang. Nah, sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek kalau saja misalnya gue seneng duit atau seneng cawe itu ayu, saya ada bisa hidup gue tanpa anak itu. Mau oke terjadi ukuran. Zaman gue orang seneng cewek itu ya seurep. Gue seneng cewek itu aja gede. Nyatanya ya udah. Tapi saya tidak bisa hidup tenang. Nak untuk cintanya dia, lo objek oh, terjadi ukuran. Objek oh, itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba karena kamu ciptakan. Soalnya gue rodo angkuh sedikit. mau bergantung jauh itu. Tapi nggak mau bergantung jauh itu. Nanti senengi yo ya keren, senengi wino. Sekarang dia kerja. orang Mau kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah seneng, seneng ibu Yuno, diseneng Yuno keren. Lainnya Nabi itu jarang seneng itu. tapi disenengi. Tapi Nabi bukan dengan. Kok gue itu izin Nabi ini seneng tapi gak sih? Jadi jenenge Nabi Yusuf itu bukan Zulai wedan roh Nabi Yusuf. nopo? Nabi Muhammad itu ganteng-gantengnya kok. Jenenge cinten itu. Sopo sing anak Yahudi, Sofia, Sofia binti ya, itu anak Erosu, Ini gue ngerti nak hati garwane kata. Ini gue derek perang bapaknya mau kepen romo terkenal ganteng ganteng sebelum. Melo perang, padahal dia neneng. Anak Iya jalan, saya bela perang. Mau kepengen rom gantengnya Nabi Muhammad. Barang rom gua dan tenang terus rainya gak mungkin. Nak rai goro gak mungkin. Wong ini menangis debatnya bapak, bapak sama pamannya itu debat. bodoh-bodoh bodoh tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu ikut sing dijanjikan oleh Allah Ayo do iman, mau Kita tokoh kok iman. Iku anak ngerti debat. Barang ngerti Nabi Muhammad dan tenang terus gak mungkin pembohong. Ini dulu ngobek pangeran soal perang kalah. Nah kalah ini ditawan. Barang ini ditawan tenang, sesuai aturan perang, pokoknya niman di sini nyekel cawe itu ibu ya jadi niman. Kena dihia al di dihia al kalah itu juga ya kan. Barang kena dihia, aku sahabat sama bunga ya Rasulullah, Sofia putri raja. Kabeh tau rari itu, nak kena apa? Dihia, kudung kena jenengan. Masyur itu, akhirnya dihia, dia menginapi khut, sabjan wiru. Kemek, sopohai teman temen orang, Sofia dari Sofia itu ditawani Nabi kue milih tak balik no keluargamu tapi bayar tidak bayar tebusan apa rasa bayar tebusan tapi jadi bujuk dari Sofia dimilih jadi bujuk ini kau dari etan Nabi itu zaman urung perang kau Nabi yang ada alamat yang keramat itu ya disenangi orang tentang perang Nah, nak seneng ora keramat. <laughs> Baru ya seneng ora pati Aku gue disenengi yo kondang berarti. Kayak Nabi Sinten Yusuf, Nabi Sinten, Nabi Muhammad. Macam kan ngoten aturannya ngoten. Jadi kalau kalian ini malah kita warai, begini ini masalah ridani pengiran juga. Ini taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan juga. Mudah gue pengiran. Liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayya ambayina. Kesannya pengiran itu nak wali urip ya urip sing ngerti bukti kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Dadi wayah ya man hayya am Nak wali urip ya urip sing roh bukti kebenarannya Allah. Kebenaran Allah termasuk kita buah Rasulullah dan sebagainya. Caranya dia, caranya wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan lu. Kau coba orang kafir berhubung lemah itu tidak mungkin jadi manusia menang. Nggih. Tanah gamane manusa jadi tanah kok. Wah mustahil. Nah, mereka mikir mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Tetap mengatakan nggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau ada ngomong, pabrik mobil ini tidak bisa kata ulang. Pasti orang mentertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampai saya kita wali saya. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya di wahyu, sumben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah yang buku sujud ya bersaksi, yang buku mati ya. Kamu mikir, wah itu mustahil, mata lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi ada terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mokal, mokal tanah. Kira-kira rasanya jadi Nabi Adam. Ngomong kira rasanya jadi Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu nggak ada temannya, nggak ada siapa-siapa, jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Itu kira-kira tiap makhluk tanah itu dulurku. Iki, iki Iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu nggak pernah dia kemohal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam naruh tanah nangis. Jangan-jangan itu saya. Karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu nggak tertarik dianalisis, tapi kalau melihat sperma, ini asal usul manusia, sehingga dianalisis. Ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis, kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya beda mati, secara kata mata mani itu beda mati. Tapi ilmuwan tahu itu beda. Sama, Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan. Wong objek bisa kok. Nyatanya itu jadi materi ini nabi itu. Paham sih kalau maksud. Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu, nah jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fatek-fatek, yuk saruna kufatan urotan yang sunnah ala wujuhi. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Siapa Nabi sederhana. Zat yang kuasa menjalankan pakai kaki, tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama, pasti bisa menjalankan dengan jadi intinya kalau berpikir itu biar semuanya menjadi mu, semuanya menjadi apa mu? Nah orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Itu berat berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenang. Ya, nopo jadi nopo? Jadi goblok. Jadi penting. Nah dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi. Muhammad kalau bukti anda benar, saya minta usoy atau bapak ada hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolak ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Rung dia dia mengorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolak ukuran, harusnya dia yang membuat. Jika kemalahan Nabi Muhammad itu kongkong. Itu fair apa enggak? Enggak, lah Oh coba gue malah kayak orang munafik. Lu sebelum Muhammad Raiso atau ditantang wah yo ya gendeng, malah nih mau kafir akeh gara-gara Terus mereka cara berpikir dulu jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso. Yo ya repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane. Yo lah ya, akhirnya dadi kafir. Sing munafik dadi ya kita semua. Dua tunggale kula misalnya terkenal ki keramat terus rogen sowan. Gus nak keramat tenan. Niki lho jago. Jenengan dongakno dadi mak. Nak ora ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kuwe kok korbane aku. Karena aku itu tenan mau lewat, jebule Gus orang biasa. Jadi nomor tiga rasa. Lu yang ukur kan dia. Yang ukur dia, yang ingin dia, kok aktor ekor wong ini. Mana lu itu keman terkenal dengan mandi, Urape, mana yang kok masyarakat itu ukuran sih. Mana kau jarang tuh. Kemudian di mobil ada lor, salam itu adalah orang atas saya buai. Bareng rada di, jebule dengan ramah. Eh, dalam dalam atau saya udah jalur nol jadi nopo. Coba di barang ada di jadi tungan lagi ini. Dalam ada di sini mereka berkomedit di gelem tuku larang tetap jadi zaman akhir. perkepala hmm, kepala eh, irong atau saya mesti nopo. Ya ngarep yang kiai ini orang atau saya malah masyarakat yang tidak ikut jadi. Jadi kita sekarang itu seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang Islam atau orang munafik itu merkok gawe pengiran walakin nak taruh itu ya jalun kadang dirdak no layak gitu. Memang nggak punya akal. Kenapa nggak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Artinya tolok ukur artinya subjek bukan Allah. oke Iya lagi. Iya, iya. Eleng-eleng tenang. Jadi mulanya orang kafir dikritik Allah walam tuhi itu bisa ilmu. Itu waktu ngerti, Nabi Ibrahim kita kau ibe cinta namrud. Him pangeranmu sopo. Nabi Ibrahim jawab pangeranmu pengiranmu wa yumi. Wala rofiyal ladzi pengiran Pangeran yo sing uripno sing mateni. Terus dari namrud nak ngono wae aku iso. dia ya nak ngono wae. Dene ana wong dibara urip, ana sing dipateni. Dijare dene Nah seperti itu tuh gak benar, karena terjadi gak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran, kok jadi cerita awal dewi. Jadi orang kafir itu nggak sambung. Mengenai tiang alim yang belajar Quran itu ngerti betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Dia bahas sesuatu yang tidak no. terkait itu tadi. Kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang apa tadi mati dihidupkan lagi. Kemudian itu dipakai tolak ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan karena mereka yang punya teori itu yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut, nopo membah. Mana kita tidak nompen di sepeda motor, sebelum kamu di bokong, kau nompen kue bokong kamu di bokong Mana dunia zaman akhir kacau, akhir kepengen wong dia tinggi. Gak sejahtera, Indonesia ekonomi naik sekian, jadi sopo aku yura ya rasuke. Wah, yuk kacau, wape ukurannya, menteri hebat, presiden hebat, nak kacau juga no dekne. Oh, presiden nanti kenal gue, bukti presiden nganggur. Wong ini besok nanti kenal gue. Men susuan terus tapi nanti agar wong dikenali gitu oleh oleh kerja kapan aman. Jadi ini penting ya. Makanya kalau tenang ya. Kali ayat bisa walam tuhi itu dia ilman apa walam tuhi itu dia apa ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu sehingga mereka menjadi apa menjadi apa kafir. Jeleng-jeleng ya, pokoknya aja sampai objek itu jadi tolak ukur. pun mau tenang. Sehingga ketika kita hidup sekarang, kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah. Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud. Saat kita sudah mati, pasti mampu menjadikan kita bangkit Ya, kita tidak tahu caranya kayak apa. Yang penting kita tidak terjebak karena melihat objek yang kata mata itu hancur, kamu mengatakan mus, terakhir. Yaitu saja itu yang paling pokok. Itu cuman dia tolak ukur dulu berdasar apa? Objek. Ya, ya, berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan mampu. wayo mayun yunfaqu fisur lan ing dalem tiyanane den tiyup apa fisuri ing dalem sangkakala. air korni tegese yang kiye kuno mana niku sungu ya. Nah niki ya trompet. Kiye kuno iku nak nggo trompet nganggo sungu akhire mana niku korni niku Pak Kiai saya wis teman-teman roh tongkat, mana korne iku. Napa? Tongkat. Mana jare kiai-kiai modern niku kecewa mbek kiai-kiai kuno. Niku bangun, Mun nak sering cerita. Suwarga ben neraka dibangno kiai desa iku repot. Mergo cari bareng mati Muhammad tok tok tok niku sopo, iku Muhammad. sopo sapa bril Muhammad? terus dibuka dari kriyat perkara ini kiai desa itu omae nah dibuka apa nanti bayang no isra merate nabi itu dari pintu langit ya apa kriyat wah ya nyorot gak keren banget ya mau coba tuh dari kiai kuno bayang no kunci suwargo gue nak dikai kunci terus digantung nong ini gue itu sama kunci suwargo dari tamu modern bener remat apa Motor oh, keluarga sing dari modern tak grejete ati ku kebuka jebule cek gawa kunci klopak klopak. <laughs> Iku oh, neng hotel ngono wis ku nopo meneh. Neng nopo? Keluarga. Jangan-jangan kuncinya mau nganggo sandi atau nganggo retina mata atau apa kebuka, nganggo cukup iden dibuka. Motor kunci swarga gawa klopak. klotak Nah, mungkin ada cucu kita yang protes dengan gambaran kita, jaga terlalu nopo, terlalu nopo, uno. Mana rasa gambar no? Ya rasa no kok? Gambar no. Kalau gambar no kok waduh. Karena tiap zaman itu mesti mesti benten-benten. Mana dari Ibnu Khaldun nangnya ulama sebelumnya Ibnu Khaldun itu nggak terkenal lama terkenal. Jadi <laughs> orang kuno itu orang kiai kuno nak bayar no. Wong bisa itu dulu dulu. Saking dulu itu nak nyemplung segoro. Iku terus dipuk iwak. Gak ngarah kerem. Jadi segoro paling jero itu mau sak menti sih, sak nopo. Menti sebesar nih loh. Kentok terus jupuk iwa, kruk, bareng dijupuk. Dipanasno ning apa? Srengenge. Bariku mau garah pangan, ya Allah, ya ono wong gambar dadi jadi Mustafa itu cara orang kuno, nak lesu, maros goro, tak wentit, jupuk iwa, tegak enak no, mateng ini Bariku terus, jadi mau kontennya goblok ngani mau jadi mau Gue bayangin dari orang kuno aku. Nanti beli mbak terus alat kelamin itu sepiro oh, malah sebinti. <laughs> Malah ini bukan tuh menyoal. Pangeran itu besunah itu ya tertib. Meskipun orang disek duri ya rasa Jadi ini bukti Saya ini pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Ababilion dan saya tahu pintu-pintu raja zaman itu ternyata pintunya itu ya ada setinggi itu akhirnya dia tahu jajal gaya pintu poldure itu ya gitu umpama ngomong di sesak mono itu omahe ra pintu ini. lha nggih ra dhuwure sak mono terus oleh gawe itu iku piye nyatane omahe ora pintu ora mungkin semua dikanan tok tok srengenge langsung Malah Ibnu Khaldun punya kritik sama karangannya kitab-kitab dulu itu. Kitab itu sarannya harus dua. Satu itu ada riwayatnya, dua itu mungkin secara nyata. Yang nomor dua dia mensyaratkan mungkin secara nyata. Mahwal wakil. Eh, secara teori itu muncul. Mana kalau bapak ini nih kenyataan bapak dulu. Malah kita jadi wali, nak bodoh ini gue masuk akal. Kalau wali pintu bodoh ini gak masuk akal. Wali pintu ya. Ini ya wali, pintu ya bloko ya. Misalnya yang Jawa Timur, kalau yang dia wong terkenal wali. Bareng jam rolas, wae Jumatan, ditabok ibah, orang Jumatan. Ini jawab orang tuh ngaku Jumatan yang Mekah. Lu penggemarnya yo yakin nanti ini Jumatan nih. Padahal jam rolas yang kini, udah Mekah jam wolu. Sudah tidak ngopi. Paham ya? Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Nah, ini jam rolas di Jumatan gak gelem dari muni berjumatan yang Mekah. Saya ini rolas jam rolas yang kene yang Mekah jam berapa? Jam delapan kan? Lu sudah terong aku. ngopi-ngopi ini enggak belum. Lah iya lu jadi coba wali kebetulan. Mak bodoh ini udah masuk akal. Misalnya orang tuh ngomong aku jumatan yang Mekah, mending kok ntar masuk akal mereka. Mereka, engkau, nak muni kan? Ya mustahil loh jam rolas di sini di Mekah masih. Kemana saya kira live nih TV besok. Kira dulu sholat dulu di Mekah nih jam empat, jam empat asar dulu nih TV TV para pula. lagi sholat apa? Dulu. Nggak nih jam songo di dulu lagi sholat asar. Akhir sholat asar. Nah itu contoh yang mulai dari Khaldun masih kultus keramat itu iya, dulu-dulu siji orang riwayat, nomor loro lagi masuk Ya masuk akal, masuk akal. Mungkin terbang ini Mekah jam ya masuk akal, tapi waktu kan gak itu diputer. Iso nih Mekah jam rolas, nih kene nih Mekah ya jam rolas, gak mungkin. Tetap mungkin kene jam rolas, nih Mekah jam wolu. Mana gue joni ini mau tiada tuh jadi wali wali. Bang cuma Jumata, enggak aja nggak Jumata nih Mekah. Mending gue kalau masuk akal ya. Tapi nak wes, gak masuk akal. Jadi gue lah ya butuh ilmu. Ilmu kalau jadi meritik itu memang penting itu karena tadi kita ini sesuai dua kisah-kisah Israeliat makanya dalam ilmu hadis dikritik betul eh, hadis-hadis yang rawinya masalah siji krono goblok meskipun dia khusyuk ambil goblok nggak diterima karena nggak masuk akal nggak masuk akalnya karena tadi kadang sesuatunya itu mujmal ya kayak kita dengan Mekah kan memang terpaut apa empat nggak mungkin jam siji Neng Indonesia mulai wis bar Jumatan sampai ke Mekah. Bar Jumatan iya Mekah dhuwur ya durung kok ae. Mesti Mekah jam 8 mau muni bar itu kan gak masuk. Gak masuk akal. Ah. Emangnya jadi wong Islam itu yang pinter di sana itu repot. Manusia sekarang itu berpikir menjadikan objek jadi segala-galanya. Sampai sekarang itu diteliti. Manusia itu masa bisa di surga selamanya. Manusia itu kan materi di neraka selamanya agak mungkin materi gak ada yang abadi. Karena materi, materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang nggak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. um Kita ini rentah sekali, kita ini rentah sekali. Artinya rumah non rokok kita itu rentah pemerintah dijur malah buyutnya rentah. Tapi kita ini bisanya di abadikan, karena kita hanya ob objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya, terus ini dan misalkan ngerti, semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan Allah hukum. Eleng-eleng itu, semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? Nah, rujukan hukum yang subjek dengan reputasi Allah yang ala kulli syai'in qadir bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kaidahnya masya Allah bukan oh, malam biasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau tidak ya tidak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan. Wayo mayun faku fisur, lan ing dalam nalikane den piyo popo fisuri ing dalam sangka kala, ilkon nyi tegese, nopo mana, sumu nopo, bu? trompet, ngon trompet ulang tahun, orang nopo, trompet kemerdekaan, anak total ula, kelawan tiupan yang pertama min Israfila sang malaikat Israfil. Nah, wis ditiup papa mau kok kaget topo man wong kisamawati kang dalam boro langit wa man Wah, nanti cerita-cerita malaikat Israfil pun diiluk, trompetnya itu pun tenggene mulut. Jadi nak sekarang ini yuk, tapi mulai bisa yuk ngono. Jadi tenang aja. Nyatanya orang kiamat nanti saya. Kalau kiamat malah enak yang diutang-utang super. Papa si amung kok kaget sama manung wong di samawati yang dalam berapa lagi langit wa man wong fil ardi dalam bumi. Ayo khofu tegese wedi sapa kafe al kofa kelawan wedi al mufti kang neka ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra faso ikoman samawati. Awit takbir utawa utai nakbirno fi ing dalam fazi'ah bil madi lan madi ku iku li tahaqquqi hukumi. Ah. Karena mesti terjadi ini. faza uman fis samawati wal kaget. Illa man Allah kecuali wong sak akan ngersakno sapa Allah. Jadi sobat itu nak terjadi kiamat itu kabeh kaget kecuali orang-orang sing kecuali Allah. Siji Jibril misalnya malaikat Jibril. Tapi namun contoh gitu. Jibril itu dikse malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil lan Israfil lan Malakul Mauti lan malaikat mati niku pas ana kiamat tenang ae panitia jadi kaget ya repot panitia kiamat dikaget di wah ora keren no ya kan Jibril ketuane malaikat Israfil nyium kan tentang tadi instruksi tua napa Mulane di dikonco niku kurang ajar tenan. kau itu e divisi panitia kiamat. Ngeten lho kiamat niku makanya nih kadang-kadang Yahudi itu ya pinter, Yahudi ya kita pinter itu. Wong Yahudi ya sowan tengah di Nabi, tetap ya Muhammad, cara kowe itu kan ana kiamat orang, ya nak kiamat piye? Jadi Nabi kan tiangnya kan bisa ya aja lah. Yo ya, kiamat yo bumi langit kafe ya hancur, hancur Tapi Tapakan Yahudi kurang ajar. Lah suara iku bener kok tidak didakoti. Terus ngomong sing wis mati-mati si Nabi Nabi tidak Terus nak bumi pasti hancurkan, berarti manusia yang jero posisinya piye? Terus dititip nol ini tempat sementara ini gue tidak jika kurang ajar. Karena di antara mereka kan para nabi kan nggak mungkin ngalami nopo kejadian nopo. Iya. Ya. Ya karena lagi-lagi karena berpikir objek, karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti nggak punya tem tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau anda berpikir sub subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Lalu ketika ada pangeran misalnya wala lagi alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati sehat ya mati. Tapi secara subjek Allah mengendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda Mereka itu adalah hidup. Lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. Mohon tahu peringatan betul dalam ngaji ini, jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya tentang matematika, kalau nanti dibantah yang Gus ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya enggak, yang mesti ya Allah kita, liane kurang mesti. Terus ini protesnya. Gus satu ditambah satu kan pasti dua, kan nggak mungkin satu tambah satu tiga. Iya satu tambah satu mesti dua, asal ije ono. Ya. Jono piye lho Pak, cek protes. Manjen ora wong tau ngaji. Sing ngaji kadang ra iso menawa kita ngaji. Nah ini saya megang ini saya megang HP satu, ini HP satu. Satu tambah satu berapa? Kok bisa orang matematika? Dengar dengarnya bisa, deh. Biasanya nggak bisa, deh, Satu tambah satu? Dua. Itu mesti apa ndak? Mesti ya betul. Satu tambah satu mesti juga. Tapi kalau saya, misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikael, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajib wujud. Yang wajib wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, nggak nggak mesti wujud. Imkannya wujud, sama Bisa ya. Terus pertanyaan saya, satu dalam satu dua itu kan kalau HP ini mati. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? Satu. Satu kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Tidak ada. Terus kamu kalau tanya, tapi satu tambah satu tetap dua. Lah iya, yang kamu pengen itu apa? Ya tadi HP, HP-nya sekarang nggak ada. Terus kamu bilang apa? Ya nggak ada kan? Nah artinya kamu bilang satu tambah satu tambah dua itu hanya ngomong khayal anda bahwa satu tambah satu dua kan kalau ada barang satu ditambah barang satu itu jadi dua. Tapi kalau barang itu hilang, ya jadinya hilang kan Iya kan? Lah iya, Mustafa mau Oman Bek Ruhin itu dua manusia yang wujud. Mustafa Bek Ruhin jadi dua. Setelah dihilangkan Allah, ya dua tadi hilang. Berarti sama sama satu hilang. <laughs> ya kan gitu saja. Makanya makanya orang-orang tahu itu cara berpikir itu seperti itu. Memang satu dapat satu mesti dua. Tapi wujudnya barang satu yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah bisa hilang, termasuk Jibril sekali. Mikael sekali. Wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya ob objek. Jadi makanya ini penting. Ya. Jadi kita diperingatkan Allah kowe itu sampai kaya wong kafir sing kritik agama Allah padahal walam tuhi itu dia ilmu. Mereka tidak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita orang Islam. Makanya falam anakku la ilaha Kamu harus bilang anak ahlam. Saya tahu. Falam kamu harus tahu anakku la ilaha Kamu harus bilang anak ahlam saya tahu betul coba wiridan tok jumlahnya agar tapi rapati paham syarat wiridan ora jumlahnya kan tapi paham tapi nek ora paham itu ono jumlahnya kudu ora paham atau jumlahnya memang rasional rasional gaya ini pinter jumlah goblok gak gelem wiridan boleh yang penting Pak Bapak itu tahu maknanya Quran tapi apa roh barusan gak gelem apa gunanya barusan gak paham yang penting itu maknanya salah satu lah kan, kan roh maknanya ya Gak narik, gak jarusan terus ibadah ngeritik. Oh, non ibadah ngeritik. Ibadah aku mau Quran apa Allah, lah. Orang ibadah ngono kok. Nggak tuh kalau orang wong khusuk, orang resepsi nih kiai, semuanya nerokong. Saya kira nerokong. Lana wedok kumpul rokok, nerokong. Itu gue eling nombor wiridan subhanallah wiridan kok nerokong. Kalau <laughs> sering diprotes kiai ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi yo ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi on biasa kudu delok anak-anak kulo. Dan tak kok. Kuwi terus sedekah bumi ada kulo teko. Lah aku delok anak-anakku kulo jauh nih fakir miskin sing aku. Kalau ada aku <laughs> ya dulu aku ora ora. Dan ane pikir-pikir ya dulu fakir miskin dagang ora motor anakku. Masa nang dagu. Wong terus lagi kok ora. Ora yo kuwe aku Nah, bener Gus oh, Dur. Jubetannya itu gini-gini, saya tak tahu, yang tahu kan kamu. <laughs> Ya, repot. Gus Dur ya rarapan. Wah, jubetannya aku gini-gini, Gus Dur merangkul ini gini Oh, saya tak tahu. yang tahu kamu. Lalu mau jalan, ngomong gitu. Misalnya wonten kita oprak kadang-kadang anak kula ya rono tuku lembungan apa gitu biasa kula. Oke, pengiran Wirto nak kulon ini wong larat yang ada dalam bumen. Kok kok ora wis lho. Oke, mau apa? Wong nek kulo padha lho ya tegro aku ku aku ora. Aku nek pikir-pikir ya kok. Saya pun sawang wong itu Jadi cara berpikir yang ngiling, pokoknya ngantur pulau. Jadi Jibril ini gue oke. Mengenai nanti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu malaikat Jibril, itu kalau halisil bali, koyok pelosok yang rusak. Kanji Nabi kaget, kadang koyok kalkus koyok mau sak manuk emprit, temu tajam Jibril koyok manu sak emprit, Nabi kaget. Jibril gagai ngono, sing langit bumi so digenggam, terima mau jadi sak manu emprit, saking wedine mbek pengen, pengen. Mesti rapat hauf ini ngantot mau Jibril. Wedi tenan, ke Jibril ya oke, ya menuso, ya mati ya mati. Kanji Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan kenapa punya ketakutan seperti itu ya Muhammad saya bagaimanapun itu makhluk setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis kaya apa mulia Harut Marut dirubah pengeran jadi malaikat yang terlaknat Harut Marut itu tak jadi cerita kitab-kitab kan malaikat sing nyak manusa kualat berarti sampean kualat ya dia malaikat sing rada protes ketika Allah ngendikan ini jailun fil ardi Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa sikut Hasil pangeran cek bela manusia Gusti menggaweane bentuk dengan tadi tokoh Hasil jari cerita gue bener ora orang, orang kitabe niku bener orang orang jelas kok gue cerita ceritonan akhirnya pangeran ngendikan rot marut gue coba ngenyak manusia punakal, nakal ini ku khalifah mestinya jadi khalifah kulo gusti ya kita jajan kalau ada jadi ini pokoknya harus marut tidur nonton bumi sebuah cerita ceritanya kok lala pas rawong atas langsung diperkosa terus api balik yang langit gak iso dilanat pangeran jadi zahra dan pangeran tinggal jadi lumayan menungso, nak seneng SMS-an, jadi langsungan ya. Lumayan menungso. Nah, pangeran punya malaikat kue itu roan mergo kei Sekali tak kei buat, ya kue ramesti Jadi rato ati menungso mergo tak kei syahwat, ketoat mergo ora tak kei buat jajal tak kei bareng disuntik sahabat tenang langsung kecelakaan. Kayak kue misalnya menungso aku ora korupsi, lagi kira jahat aneh-aneh. Gue jabat nemen malah. Aneh-aneh. Kudu kalau ke ngiritik Ronaldo, gue Messi ada itu ngegul Gue kritik, jajal gue ceng main. Tambah nemen. Odo, anak kiai kedonyan mau kritik, kok kedonyan rada di contoh. Jajal gue yang kiai. Malah yura ya kedonyan, yura ya melaku. Cara kiai yura ya roh. Jadi uang itu yang ngono misoi maksiat ya bodoh. uang semangat misoi maksiat tetap faktor itu gedeng maksiat atau perkara ra dulu. ini ra warga. orang tahu itu waktu ancek kak numpak GL Pro numpak ninja. Wah lupa suwo. Kalau kandang ini kok nanya jenengan. Wah masa wong muga-muga pangeran agak sepura. <laughs> Kowe ngamuk mergo wong liya jajal di kuana Ya semua kan manusia, jadi uang gedeng maksiat mesti sebabnya lurus gedeng pas kowe radio hubungan mbek wong Kan sering guyon kowe yang ngamuk pembantu mecano piring, mesti sebabe kulo siji mecano piring ngono loro elek. ke sebagai, ku sebabe. Kowe to ngamuk cahayu. lah kan. Nah bodoh, anggur kowe ngamuk ke kancamu jadian kok nek pernah janji mesti salah dulu Nyulani janji mbek kowe utang. Jadi kue iso ngamuk wong nyulani jadi kowe tapi kayak utang. Wong kue utang wong itu 10 juta. terjadi. Mau "Mau sahur nih gue nunggu, gak tidur seloso." Seloso bareng kon ini rata kau meneng. Wonge kue utang sepuluh juta be wong ibu. Kue iso ngamuk, "Uh, jadi iso dipegang ora wani." Gak ditakjub, wis syukur. <laughs> Wis dilayani janji kira diutang ngamuk kan. Kamu gani wong, janji gak ditepati. Tapi nak sing nyulani janji kuwi diutang utawa tamu didadekno pegawai negeri wong bos mula. Mosok ora tutuk kok tenan. Yo, mboten apa-apa selasa, selasa gak sih nek rebu gak sidon. Malah kowe sing atine pun amun dadi penggalih. Dur <laughs> carane gede. Jadi nah. kowe ngamuk ora mau nyulani janji ora iso. Ayo, manusia itu, ini gue tinggi bakas dari pangeran. Jadi pangeran itu ngerti tentang hati ini manusia. Ini pun Nabi Ibrahim ketika tengah alam malakut, ngerti tiang-tiang juroko, usul teng pengiran kan mata ini. Di mata ini baik pengiran. Wonten tiang si maksiat malik mata ini sampai tiga kejadian. Ada maksiat karena zina, karena maling, karena macam-macam. di mata ini kabeh pengiran. Suatu saat Nabi Ibrahim dikaitkan pengiran yang belah anak air, bari Nabi Ismail. Mikir, Him, anakmu udah sembelah, aku sih ngomong jadi. Gusti hada samrotu fuadi ini buah hati saya kok jenengan kenyebelah. Ya pengiran cilik, aku ora eling ketika ning alam malakut, aku kok kon iku sing gawe ya, aku bukan mata. Mata mau tak loro. <laughs> Bareng anak tak kon mata ini jadi ke anakku. Lah ya, tak loro tak mata iku kamu laku aku sing gawe karena aku sok apa? Mata. Semenjak aku Nabi Ibrahim jadi orang yang sangat bijak. Masyur akhirnya ngendikan paman tapi ani innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur Sing anut kula ya bolo kula nek sing durakani jenengan di mugi jenengan sepuh. Itu karena dia tahu salah. Kowe de santri blok iki sok ngamuk. Kowe kok goblok ngono. Suatu saat anak sing goblok kalau ngamuk iki. Iku anak iso apa goblok ngono. Suatu saat anak iso goblok, iku anak iso apa. <laughs> Soale dadi wong sing biasa wae. Perkara nek ora napas sing kena keluarga. Mau oh, bisa kayak gitu, soal wakas, bisa ngomong sini perawatan, Mereka udah nyerung di putu, kadang tua tua. Bu, cari perawatan, wah yang ngaji. Ngomong putu nih jadi masuk, semenang aja. Lah negeri kiai tambah tua, mesti tambah anak tegak. Tak jamin. mesti di antara segi kritik orang putu nih ponaan. Bisa tegak ya dewean, saya enggak orang di anak goblok, orang di putu nakal, aman lah. Mana gara tak tegar oh, orang di butuh. <laughs> Entah ini ya wes, lengser dewi tak jamin. Lagi <laughs> aku kan anak kiai butuh kiai ya, pengalaman. lana sama takut, lha kan coba aku pengalaman butuh kiai anak kiai itu tak pelajari. lana <laughs> kalau ora oper. Lha sering diusir di status. Gus bisa jalan perawatan kandhani, nak jinak, jenengan orang wedi. Aku mau mau. anak aku kan wis tak mau nengah ayo. Aku di ilmu akhir tapi ya jaga ini, jaga ini suatu saat mungkin yang takbir. Iso tegak, nanti dia butuh. Mau ngecap pacaran sebagai butuhmu ya pacaran, nggak mau <laughs> perapatan sebagai butuhmu. Misalnya dia anak limo, terus anak limonan harus diputus selalu. Masuk soleh kafe kayak gue. Musoleh pas-pasan lain. Oleh pas-pasan kan ngerebut ke putu, untuk bayi sentek. <laughs> Itu soleh pas-pasan. Iku rasa merebut ke anak ke putu, untuk bayi wes. Nah, <laughs> kecuali soalnya dobel-dobel lah, itu menawa tuh. Nah, ini dia nggak sepuh sentek, menang. Tapi Nabi Ibrahim tahu kelingnya pengiran itu gambaran bahwa kita benci maksiat itu pasti eh, yang tidak terkait dengan kita. Yang terkait dengan kita kita ya mikir Ya Mulane wong sing hati, ati iki. Dewi Nabi Ibrahim seperti faman tabi'ani fa innahu minni Waman Asoni, asani fa innaka ghafur. Kita tidak pernah tahu. Lalu ketika ini pangeran dengan Nabi Ibrahim, isowai mereka saiki nakal, im iya, sumben tak paringi toba. Isowai saiki itu apik sumben ora. Wis padha ora jelas, wong objek, napa? Ya, mana kontumo ya mau kalibal buruk, habis kalbi ala sini. Kita tidak pernah tahu. Wong itu foto Kita tidak bisa yakin Husnul Khotimah. Nane mau arap-arap Husnul Khotimah. Karena aku arap-arap Husnul Khotimah, ya rasa di ngeritiku wong. Gue dewi arap-arap. Artinya kalau anda ragu tidak Husnul Khotimah, orang lain juga ragu. So kok gue dewi ragu tapi yang berbong kritik, gue dewi ragu kok, yang berbong Kecuali dia yakin khusnul khatimah, berarti geblek. Orang pede tapi apa? Geblek. Wong geblek rasa jadi kiai, jadi preman ae. Jadi lainnya eleng Jadi malaikat Jibril ora pede. Malaikat pede Israel itu, Tapi memang dikon desain pede, enggak pede kacau. Ini tali diempati, repot. Malaikat Israel itu Bar ini wong kafir termasuk terakhir tugas mateni Jibril. Jadi Jibril dari ketua tapi Jibril Israel terakhir pakai pengiran ini tentang cerita kitab Dakwah itu lapar. El eh, Israel wes entek, sampun gusti, Ica kita. mungkin telah gusti, Ica ijek kita. dia nggak paham paham. Terus kita. gus cerita gusti, tak paten nanti kita. woi. Wah, sudah terus putih nih gusti, coba dia nyambung Barang dijupuk ini kelaran ra karu-karuan. Muling-muling gak karu-karuan. Loro el, sakit. Terus muni ngene tok. kalau kula niku muga malaikat Israel ini ngaji tenan nih. Dari malaikat Israel umbo mau Gusti kalau ngerti nyawane mau mukmin nek dicabut loro, kula yen nyabut iku boten loro, Cepet loro tenan. Nah, jadi kiai-kiai kula nak mulang. kemukul roy mulai jadi cah, sabet ya Nak nyabut apa? Hati-hati, tapi bukan sakit. Kanjeng Nabi mawon dicabut itu nggih loh. kaya dicabut pedang ping 70. Mulane Nabi Muhammad itu banyak hebat. Beliau tidak pernah pakai ukuran kelas A, tapi pakai kelas menengah. Wali-wali ini kan Nabi, wali-wali umat yang nak dijabut nyawanya juga gampang. Berkoyok koyo turu orang yang janjian be malaikat. Nabi Muhammad sing api uang. wong dijabut nyawane gampang nopo sakit. Kalau nabi kepen gak umume wong. Fat kepen gak terus nopo umum. Eh, mulane saya Sayyidah Aisyah, aku nak wong mati kejet-kejet wis ra aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai bentuk tanggungan beliau pada umatnya, milih kelas menengah. Nabi ngendikan mati paling apik dina Jumat. Nabi kabupaten itu Bulan paling api itu bulan Muharram. Ini itu Zulqa'dah, hijau Muharram. Nabi lagi ini itu mulut. Orang bulan Muharram. Lalu ulama dia ya bingung, ini piye. Soal ulama gawe alasan ini, masuk akal alatan. Nabi kena apa orang lahir yang dino Jumat atau bulan sing Muharram. Mergo Nabi tidak ingin mulyane iku krana status raharinya baik. Jadi udah sampai uang muni ini. Nabi Muhammad hebat mergo lahirnya sepuluh surah. Berarti Nabi mulianya bergantung sepuluh surah. Karena Allah ingin Nabi ini itu mulianya gak bergantung bulan. Tiga ya bulan dan yura yura ya surah. biasa itu gak masuk. Eh, biasa. Lah aku kan biasa asli. <laughs> Lah aku itu biasa asli. Sebenarnya udah lahir suruh surah. Cara orang Jawa ya, tapi cara orang Jawa, cara tegir, cara apa Mulai lahir kok kontra lahir. Mereka wonten kejadian nyata nih bocah lahir baru jam rolas awan. Pas nih, jadi dukun, oh cula ya saya ingin tadi pun saya pas saya Jadi boleh. Wong sampai lahir loh, Subhanallah, dukun, dukun. Jadi macam-macam. Jadi zaman kudu roh. Jadi kanjeng Nabi ku nabi yang didesain paling kaya umumnya wong. Mereka Sayyidina Ali nanti ngeriwayat no satu makalah yang tak anggap sangat-sangat ilmiah. Ini ketika Sayyidina Ali. Alaikum bin namatil awsat. Kue nak jadi wong yang tengah. Wong nak yang tengah sing dhuwur gawe rujukan medun yo parek. Sing isor nak ape munggah nggih. Parek. Alaikum bin namatil awsat. Ya sing dhuwur mengisor yo parek. Sing mengisor munggah sehingga andekan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah. Nanti orang akan bilang Muhammad tendelu perkara ini dijamin. Corona dijamin juga ya wedi kaya aku kan ya repot. Akhirnya Nabi perang yo ya kalah ya. Di panang yo kena yo ya luka. Baru kaya Nabi luka, baru kaya Nabi kalah. Wong nak perang itu demi nilai kalimat. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin mesti menang. Lah orang agak demi perang, demi mesti menang. Jadi kendelnya mereka mesti menang. Itu mesti pikir be pangeran. Nanti sama tak, anu temen. Mana gua tenang kuyunan itu yang yang sufi. juga Qasim Al Junaidi nak loro sambate ra ngarworo. Wis muni wadi-wadi. Sing kita panjangnya wali Nuruddin Anuri nak atau ra tau sambat. Kodene isin kersane pangeran kok. Jadi menengah. Aku yakin dia ya tetap parang tapi gue gue menengah. Gak Kamane cara Jawa ya Kalau konsep jenengan wali besar nak lara kok sampai. Ada lara ya kersane Nah aku nak lara atau sampai jadi aku kasih iya aku nerang nak lara atau sampai. Nah aku malah jarak sampai. Kayak nopo nih. Dia mengalami malah sampai. Ya kan kita manusia. Aku sampai itu ya, nyetok jauh itu sebagai manusia. Malah aku tetap wali. Mana gitu. kowe ra duwe tambah dulu ya apik ngetokno walimu. Sampai bodohmu maksudnya. Artinya nggak apa-apa kita sambat radi duwe sambat loro sambat gak tapi niati ngetokno doe orang ngetokno perintah ini kersane Allah Subhanahu Jadi artinya ibadah juga. Lagi-lagi sing apik kelas menengah. Rasulullah ra sambat di bolak balik, sambat di bolak balik. Ya kemudian Nabi di tengah. Nopo nabi nopo? Nabi nopo? Ditanya. Lane orang iso masih oh, cerita kramate wali mek nabi sawangane ya seru wali nak seru-seru. Nggih nak delok napa? Seru-seru. Tapi kan kadang berlebihan. Berlebihannya itu tadi. Kena niru terus kangelan. Tapi nak nabi kan ada semua media, badhe kapundhut ya gerak, gerak ya suwe-suwe, ya terus diperban kepala nih terus ketika mau ke masjid ya di papa ya normalnya orang sakit ya normalnya orang apa padahal wali-wali ini kan nabi kasus Ahmad Al Badawi mau oh, membuat nanti sakit jadi kamu itu didusi wong masjid atus piambak Lalu <laughs> mas, ya. satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al Badawi itu orang tahu semua mutawatir. Dia hafid wali. Itu hebat kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru re, kalau sampai jadi ukuran, ukuran wali libat nak mati habis dewi. Iso topo meneh kan, nggak akan terulang lagi. Minat loh. Semblong lego. ya kalau seperti itu kan terlalu tinggi. Tapi siapa Abdul Qadir Jilani itu ukurannya terlalu tinggi. Orang tahu semua keramat beliau. Ini malah Nabi udah biasa. Makanya kamu harus percaya keramat, tapi jangan menjadikan keramat itu tolok ukur. Nanti jadi berat bagi umat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi banyak nulis figur yang unik. Kalau hafal sekian hadis, memang Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menguasai Mekah, dan itu sangat diidam-idamkan tentu tawaf di Ka'bah Ya namanya lama sekali terusir dari Mekah dan merindukan Ka'bah sampai mohon supaya kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu minta sama siapa itu? Utsman bin Toha al-Hajabi, juru kunci itu. Nabi ingin masuk Ka'bah. Setelah tawaf, setelah semua selesai, Nabi minta kuncinya ingin masuk Ka'bah. Masuk Nabi. Masuk tak di dalam Ka'bah beliau sholat. Yang namanya hanya Bilal sama siapa. Setelah keluar itu Ra'aituhu kasiban mahila, itu hazina. Ya ta'asab dari Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, kata tuh hubil dari dari Sayyidah Aisyah, saya melihat Anda tadi tawaf di Ka'bah begitu riang, begitu gembira. Dan ketika Anda keluar setelah masuk Ka'bah, Anda kelihatan susah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Aku gedor saya sama buka Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko ibadah ideal tentang Ka'bah buka Ka'bah repot umat. Akhirnya ulama banyak mendarani mau buka gak sunnah. Nyatanya akhirnya yang buka buka baru itu tersangka paham ya. Menteri-menteri Amirul Haq tak dihak lebu, dihak lebu nopo. Baru itu ya tuntas. Ya tak mengalim ngerti riwayat. Terus Nabi setelah membuka Ka'bah, nah, saya ini kadang bangga wong juara MTV buka lebu Ka'bah, harus bangga. Nabi lebu betul. <laughs> Sama baca di kitab-kitab haji. Meskipun kita yakin berbuka kabar ya fadilah, tapi jangan berlebihan lagi-lagi masalahnya jangan. Nabi itu ngendikan, aku khawatir sana umatku nganggep berbuka kabar bagian ritual penting nanti mereka ber. Akhirnya Nabi kamu. Nabi hajar apa tinggal Nabi kita gak semangat dia sama Allah. Dan itu ditiru Sayyidina Umar. Nah, Abu Hajar Aswad itu rasman malah komentar, aku roh aku waktu. Yura matur roti, yura manfaat. Muga aku rano roti ngabung gue, yura suci ngabung gue. Ono sing wani ngabung hajar aswat wiridan ngono. Lu ini masyur, alim tu ka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni alim tu anna rasulullah ka ma qabbal. Ma qabbal buka, ono sing baca mu'anat, ono sing baca mutakar. Saya tahu kamu itu batu, tidak mandorot dan tidak manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun tidak akan mencium jadi kemarin itu jogi era aku ngambung standar Terus suatu saat Nabi melihat Umar itu anak yang ngambung hajar aswad. Nabi juga Umar badan kamu kuat. Kalau kamu tidak bisa ngambung hajar aswad jangan paksakan cukup pakai isyarat. Ya sudah seperti itu. Semuanya standar. Lala sekarang tahu semua. Betapa susahnya ngambung hajar aswad. Dan orang sesuai anjurannya Nabi cukup pakai isyarat. Jadi ya seperti itu semua ibadah Nabi itu gak boleh berlebihan. Paham ya? Itu Rasulullah karena Nabi di tengah. Jadi umat atau wataton itu umat yang posisi di tengah. Mana saya semangat wis semangat, turu itu kasus sidik-sidik aja nemen-nemen. Ben ketok manusia, mungkin ora nabi ya. Jadi malam macam. Di prestasi tapi ya kasus sidik-sidik aja teman-teman. Aja duwe kasus ora duwe nopo. Ya malah bagus. Lalu ketika si hikam ngaten. Nah Allah ngabulo karepmu sanggep bae Allah iku apik. Nah orang ngabulo karepem ben kue roh nak kowe Jadi aku dua-duanya baik. Dua-duanya <laughs> baik. Kabul hajatnya mergo untuk rahmat ke Allah, orang kabul hajatnya ketok go iku sebagai menu. Nak kabul mari sukor, nak kabul mari tawa. Tawadu. Kan bagus. Ana kasil sukor, syukur, ra kasil tawadu. Iki podong ku suwargo, sitok itu. Eh wong alim ku suwargo. Kedua, eh wong tawadhu ku suwargo. Wis mesti mlayu. Aman. Ojo kok ora alim ora tawadhu. Wah ya. Paham ya tetep seling eling Jadi Jibril ya wedi ngadepi pangeran ya wedi mungkin mau menulis napa? Mikael ya wedi, Israfil ya napa? Malakil mau ya Cuma orang melok kaget. Nah termasuk para nabi. Ya, para nabi itu nanti ada ikut kaget ketika nopo terjadi ini nopo. Ya. Ilaman kecuali wong seakan ngersano sapa Allah Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Wa anik nyabas sing ngabas hum utawi wong sing ora kaget iku asyhada. Makanya kalau kau kan maca Jibril contoh koyo Jibril. Tapi tidak hanya Jibril. Mereka nafas hum asyhada, napa hum asyuhada. Orang yang tidak kaget termasuk hum asyuhada. Iku ngomong sing mati sahih. Idhum krono te suhada iku ahya unu pira-pira sing urip inda robbi ana ing sandinge pangerane suhada. Yurjaku natin paringi rezeki sapa para suhada. Wa kullun te sakabehane kabeh tanwine ku te tanwine kullun iwadun dadi kesentenan ane mudhof ila ta mudhof ila. E wa kulluhum te tegese uta sakabehane kabeh iki aihim. Ing dalem saute den urip naone kabeh mal kiamat dan kiamat kabeh sausé diuripno iku atau iku padha sowan sapa kabeh ruwing apa. Jadi sausé umat urip nek sowan kabeh apa bisi wa tusil lan sebab fi'il wa fil fa'il lan sebab. Kakhirina hali ino kabeh solihina tegese ino kabeh. Ya meriang tenan wong sowan pangeran meriang tenan. Disebut napa waraka diciptumu nafurata kama kholakonakum awwalan apa? Marko. Jadi kan sowan pangeran iki ya. tak Takoi sita-sita wa takbiru te takbir bi etane kelana kano bil mati kan fil mati kuwi tak hak kuwi kuwi krana e, nyatane tumibane ikhlas fil mati dadi ngeten kita dono gambaran akhirat Yang ben hisapku namun sekitar tiga jam. Eleng-eleng ya, hisap ben namun sinten tiga jam. Ketika Nabi kodru nisfin nahar. Mau tak kadar separone rino. Sebagai riwayat rubuhin nahar. Sepertiga, seperempat rino. Ada yang itu sekitar tiga jam. Jadi tiga jam gak gamane dimulai jam walu lah. Jam 11 itu selesai. Kenapa kok cepet Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet Karena di saat itu sudah kelihatan ya yaumatat yadu mata batas waktu Jadi ya, kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin, yang wajahnya gelap kafir. Paham? Ya? Malah kayak kelip-kelip nanti istibah, ini sing orang suwi-suwi sing bukso kelip-kelip. Bingung loh. Makanya sahabat dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau, sementara orang jutaan miliatan. Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak, dan unta kamu dengan ciri khas, di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih. Dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Nah, mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, Inna ummati na yawmal kiamati hurran muhajjalina min asari wujud. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur. Karena bekas air apa? Ketika Nabi, Faman aroda ayuti lahu rotalu fal Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudhunya harus ideal ideal itu yang saling bersuara, sirah di semuanya jangan hanya sebagai ya meskipun sah ya meskipun apa sah. sudah kalau sudah jadi wujud atas suatu wujud terus yu'raful mujrimu si mahum fayuqadu bin nawasi walakdam jadi yang kelihatan patek, wes ditarik terus orang baik yang kelihatan si mahum si wujuhim min asari sujud yang biasa sujud wajahnya padang ada nurnya itu disebut min asari jadi asari sujud buatan fisik teng dunia atau ana capek buatan. ini pun nur. Kenapa? Nur. Tapi kalau itu ya suudan sing ngecap, misalnya sujudnya suwi tenang. Tapi ora takut sujudan teman-teman ya biasa biasa Yang jelas nak manane ulama asari sujud itu nur sing fil jabhah. Jadi nanti itu kalau dia tahu itu, itu hurran muhajjalin min asarin Bukti kalau itu nur mergo ayat yauma taral mukmini wal mukminati yas'a nur baina di Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah itu nunjukno nak asari sujud maknane nopo? Nur cahaya nanti di hari ya. Mut setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus paguri babenahum bisuril bisuri Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi arok, jadi pembatas. Ya sudah. Batinuhu fi rahmatu wa zairuhu min Yang sisi kanan di ya awal langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Langsung nyakang-nyakang nyungsang ning nur wae ning apa? temantang ning apa? pakir ning tengah arok. Swarga ora neraka. Terus nak suarga itu terus aneh-aneh jaluk bidadari, jaluk nikmat. Sampai pengeran bergak kakan jaluk diadep non rokok. Diadep non rokok pun pasti sementing non rokok. <laughs> Wah, akhirnya mulai gula mendelok suwargo nangis, ngosok pasti delok tok. Miller. Tapi aku kepinginnya nemat diadep rokok. Ampun gusti, sementing buat melebu. Ini dibeto nanti pembi itu bumi Tapi akhirnya jadi orang-orang. nono. Suwargo kan ada ceritanya itu. Akhiru ahli jannah, dihulang al jannah. Dikedo pangeran sampai saya eh, sumpah gak jaluk meneh. gue Gusti, yakin gue sumpah gak akan minta lagi. Mau delok tok swarga. Bareng delok wong mata meneng ngene terus jaluk meneh Gusti. Mosok delok tok. Akhirnya, tapi kalau sumpah jadi gak jaluk meneh. mau mon jalan masalah to. itu terus terus blok dulu. Nah, itu ada sekali, ada berapa tujuh tahap beberapa akhirnya telepon. Barang yang dia ngomongin pengiran, tinggi-tinggi pengiran. laka hadil jannah wa asyratu amsalih. Gue tak isu warga ini lang double 10. Menyak Gusti kula isu warga itu seneng. Maksudnya dianggap atas koro jiwa antara fil alamin. Maksudnya ngosok jenengan nyak kula. Ora aku ora nyak walakin ni ala Allah qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Wis pek swarga. Akhirnya wis swarga. Gue jadi wong iku wis bagus. <laughs> Terakhir no. Terakhir no mlebu napa swarga paham ya terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet karena tadi gambarannya pangeran ya, ada tas waktu wujud ada tas jatuh itu terus dipisah fadu riba benarum bisuril lalu ini terjadi surat sakit terus dikasih pintu yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga yang luarnya neraka so apa fadu riba benarum bisuril lalu bab batinuhu fihi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil Lah kowe nak nurem selikel iku rawan kegaruk melok sing gelap. Ana juga mandur napa? Kelip-kelip sampai nabi sing nabi mohon donga obomat alfi fi nuron ofi sam'i nuron ofi basari nuron sampai wa an yamini waan wa an shimali nuron wa an fawqi nuran wa an tahti sampai terakhir nabi sing ngendikan ali Gusti meripat kula, kuping kula non nur, dhuwur kula, ngisor kula. Mergo sampeyan nak mesti dadi tur mesti nganan. <clears throat> Nabi sing nabi dulu dadi nur kami yo suke. Mergo nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak iki. Jadi aku nanggep sampean wong ngawur tenang. Wong akhirat ngeri tenang, ora tau donga tenanan bareng urusan donya. Donga tenanan. Berarti kayak nganggap akhirat itu ketok ora penting. Penting mapan ning dulu repot. itu mau tak itu donga ning dunya iku urip enak, iku enak ubi raro, iya, ora. Pokoke enak ono raro ora ora. apa rasa bayang nek dadi sugih. Nah ora bakat malah bingung. Jibril itu saya Jibril wa Mikael wa Israfil wa Malakul Mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibn Abbas, hum asyuhada. Itu ahya'un inda rabbi mirzakuna utai suwada iku pira-pira sing urip ing kabeh menurut utawa ana ing tandinge pangeran suwada surga kuna jentar miliki sopo syuhada wa kullun tanwinuhu te tanwinu kulon iwatun an kuluhum kulluhum ba'da siyam yamal atau fi sigati kiri halina kabeh sopo Wa taro lan siro sira ayyuhal mukhatab, kowe sapa wae delok al-jibala ing gunung, mbok delok tahsabuha. Hale nyangka siro ing buat mbok sangka jamidatan ingkang padat, ayetuk siruha, tegese ngali siro ing kibal waktu tieng ing wektu Buat delo taksa gua. Hale nyongko siro ing jibal, talku dua tiksi nyongko siro ing jibal, mbok songko jami datan hale uto ingkang badat. Ewa kifatan tiksi engkang tengok-tengok, maka naha ing bagus ing jibal. Gunung pun abot delok ya tengok-tengok, tapi waya ada hakikote gunung tamur iku mlaku apa gunung marasaka kelawan koyok melaku nemi. nego. jadi menduk gunung sing mbok sira tengok-tengok niku hakikote mlaku kaya mlakune napa men menduk. Ail eh, ail matori tegese koyok mendunge udan. Ida dorobat gunalikane menyentuh atau mukul ing sakap apa ariku angin. Eh tapi rutik seluma apa jibal seroru koyok melakukan mendung. Hatta tako asiba tumibo apa mendung apa Tumi apa jibal alal arti ngatasi bumi. Fatas tawi yang kau jadi podo. Fatawan apa fatas tawi? Nah kita. Fatas tawi ya. <coughs> atau patat tapi bisa mongko jadi podo jadi roto apa jibal dia kelan aret maksud satan kali hancur semua tasi ro mongkonuli tasiru besami tasiro besami. semua tasi ro mongkonuli, Oh enak terkait ngono ribu mun fiber. Dia yang semua tasiru dianggap kepistinap, Atau maca tasiro atau kata kata takoha patah tawiyah ya semua tasiro. Kalau di kiai kata, musim oh, fanatik naku, nak nasab nasab terus, nak rofa rofa terus. Kalau kiai tak enak ibar eh, rofa nasab rofa nasab. Jadi kenapa bisa ya enak orang ngamuk itu? Jadi perkara ini betul nopo. Ngamuk biyo. Kemudian ngajuk bodoh ini. Sumata sira mongko nuli dadi apa jibal kal ini kaya dene kapuk sing peterbangan apa kal ini manfus sumata sira mongko kudu dadi apa jibal heban kali debu mansuron sing terbang Jadi gunung gagal ngono sampeyan yo hancur tenang jurah gunung tok kabeh yo hancur kira ya tak takok carane balekno piye wong Allah sing ngatur kabeh pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gam gampang ya katus gampang ngono iku lho napa jenenge zat besi napa besi napa eh, pasir besi Iya caranya boleh pakai besi unik tanah. Tapi nyatanya ditemukan teknologi sehingga jeno antara nih nopo besi sama pasir itu bisa bisa emas dengan pasir. Nah, karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah gampang, tambah nopo gampang. Kayak manusia niku DNA-nya bisa diurai. Mbok mati ratusan tahun DNA-nya bisa diurai. Nah, dokter wae iso ngurai, pemene Allah Subhanahu wa taala. Sing ora usah mikir. Ora usah mikir sampeyan carane urip piye, rokok mlebu neraka piye. Mana roh dhewe ora usah benar rokok <laughs> Sampeyan apa? Tapi nak roh tambah ape. Ya wonten wali sing mlebu swarga bareng takok, "Iki mau liwat rokok? Mbok ora roh ramah tenang Nah, padahal ini mau kanca-kancane, tapi kayak mau mesti lewat neraka. orang pun ora Ini lagi-lagi berpikir saya tak ngono ya, sampai untuk baru kayak Quran ya. gitu. Kalau sakit berpikirnya ini kayak baru kayak Quran. Uang nak berpikir objek kayak objek, iku mesti jadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku so pinter. Misalnya nyata, kasus wali wali. Sekarang misalnya ada sungai berantas misalnya, tak di ya, berantas. Sungai berantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika nate kulo nate teng Boyo tapi namu pasanan. Terus nanti dolan teng desa sing kudu liwati kali nopo? Berantas di situ kan ada nopo rakit ya. Rakit dan tiga ini nopo? Tali besar. Anda kalau berpikir objek, tak kalau melabel nilai, Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjirnya ini kok rakitnya pecah tau orang. Kantut tau ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi taline kok pecah gak, pedot gak mau nawit ngerawi sampai pedot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Sajanya kamu boleh beli, gue tiga hak pangeran beli. Lah kok lewat rakit, suami ber, misalnya gue helikopter. Saya ngerasa suka, aku lewat helikopter. Nah, ngliwati neraka dalam berpikir lupa ya, ngono. Waduh neraka, wanate ngono jebau mau liwat wat sing jarene luwih napa? Akad minat tes apa terkenal ini akad dominat Jadi luwih tajam tinimbang nopo pedang, lan luwih cilik tinimbang nopo pedang. Pan kowe mikir, waduh nak lima kono mesti ceblok. E. Lah mau kok yakin ceblok barang kok. Keliru lemu mikir lah apa kowe liwat kono. Mibrak kena. lu kok niku tak warai kok malah ra gelem. Mulane dari kanjeng Nabi umat ben nopi ana 70 sing ra ron neraka mergo kalbarkil khotik. Ini hati tuh kalbarkil. Sok kebatan, mending sampe ditapakin kancane mau lima rokok, Mbok ra Nah tapi kue cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane anak sing dapat dunia aktif kue mikir ngono ya kok ben ngliwati iku. Lah tak latih mungkin orang mati, tak latih ora usah mikir ngono. gue yang kula. Allah kan jawab aku itu terserah persangkaane kawulaku. Nak nyongka aku ngono ya tak kei. Nah, tak saiki tak latih. Sebenarnya ada alternatif dia niru wali-wali sing pas liwatin rokok kalbarkil khotib. Koyok ilah sih Iya, sampai rame. Ya banyak kafe wong lewatin rokok, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladina taqaw wa nazaru zalimina fiha nabu jisiyah. Nak sekarang aran burda wae mulai temenan. Kan gua burda semua surah ana beda kok sekarang burda. Cara ra ini tak anggap mlete terus. Ku nak ngeleng Quran ya terus. Ayatu haqqin Nabi rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil tidak. Pokoknya Quran itu ayat yang muhkamat. Orang di antara ngelemi Quran ya intak tuha sifatan min harri nari lazo atfak tanar harro lazo min wirtiyah siang. Wonten nanti kali bergaul. intak tuha sifatan min harri nari lazo. Kue nak wedi ngeliwatin rokok gampang. dia nak ngeliwatin neraka masuk Quran. untuk nerakam mati. Terus nak mati kok liwati kue koyok kowe liwati es. Jadi keyakinan sing aran Burda, intat luha khifatan min harri nari lato asfakta harorat Ayat Quran ambek waca pasti pengen liwatin rokok, iku nerakane pasti khusus gue gue terus gue liwat. Nanti pas ditakoknya kon rokok panas gak? Aku gak rokok panas. Iku mungkin, mungkin yang ngeten yo ya, mau. gue aja berpikir rokok itu seru, sak seru-serune rokok itu makhluk. Tetap di sini gawe. Lah Quran iku kalam itu itu qadim. mau neraka wani bakar kalam kalamullah, gak sopan kan? Ya nih ngono. Neraka bakar kalam kalamullah berarti gak neraka berarti ya makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya nih hadis hadis kayak ono uang liwat neraka miber. Nah gara-gara kue rosi sirot mau, uang mau terus kita rapi pikir aku mesti liwat itu, lu sih ngomong liwat itu gue sopo, nggak paham Paham ya? ya? Iku tuh banyak orang banjir bandang terus kowe mikir wah aku ora iso liwat. Wong ora ana gak ana helikopter. Sing ngongkon kowe liwat sapa? Kau tak liwat enteni. Nak pancen ke wali tenang tuh dijupuk Jibril diangkat. semua. Lah masalahnya kira wali. Jadi urusan dhewe kan. Mulane sampean wali-wali diangkat di Mahfud Fatin Minan. Dhewe tengok-tengok orang apa tenang. Orang liwat ini. Lah ini dijupuki be malaikat. Masyur. Akhirnya gak roh. Itu jenis mahfufun, diambil, dijemput. Mulanya Abu Yazid Al-Bistami itu pernah geger ke muridnya berkoro. Muridnya itu mau coba kesemper. Wasikol lagi nasta korok bahum ilal jannati nabo. Sumber mau ngape-ape digiring di suarga. Rakyat enak, mau digiring suaraku enak tau. Wasikol lagi nasta korok bahum ilal jannati. Hatta ila aku tihat alihim abu abu wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum 40 an nah berhasil orang-orang baik itu nanti digiring ke swarga Berpikirin suarga ya mesti nikmatin rokok macam-macam di panitiani malaikat. Tapi alhasil hasilnya kasih ini suarga. Abu Yazid ketika dengar muridnya mau ayat itu dia nangis. Dia celaka nih wong itu. Kok nganti digiring lebih suarga? Larang nih. Terus muridnya janggal, dikirimi suwargo kok janggal. Kan enak ya apa ya dikirimi suwargo. Ya enak mlebu suwargo. Kowe ning diwai kok nanti dikirim. Pasti kok aku sawar pengira, jadi ra kiri. Jadi mau ayat kinal mutabina. karena aku di jannah mak wanahar di maq'adi sidqin inda malikin ini yang perlu dibaca benar Ibn Abbas. Orang-orang yang mati saat itu bal ahya un rabbihim. Mereka hidup inda Posisinya jajar pangeran. Sekarang mau jajar pangeran itu kira-kira kena kitab to. Wani malaikat ngaudit wong saiki Gue jajar pangeran. Lho bayang no, mulanya wong mati syahid bebas bisa, mulanya akeh sing mati syahid nanti belum melakukan macam-macam perkara ini Wong mati syahid itu dinas bal ahyaun inda Saya Saiki orang wong jajar terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Jadi sebenarnya pas wong-wong biasa digiring orang suarga. Wong-wong suhajek itu jajar pengirat dari panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngal ngalami apa sih? Ngalami apa? Hisab. Ini disebut bal ahyaun indarobi. Mereka sudah jajar Disebut innal mutabi nabi jannatim wa nahar fi maq'ati sitkin 'inda malikin muqtadir. Wis pasti gue jajar. Ya mungkin, sama rata kok mungkin malah ketika Nabi. uang mati syahid sekali kabundut, syahid tenang, ya, syahid di ma'rikatil kufar, sekali syahid itu di gawok manuk ijo. Jadi ini hati di gawok manuk ijo diterbang nonin, ning apa? Artinya kan nggak perlu ada asumsi ngliwati ruh. Ngliwati mau yang wot. Ya ngliwati nang rokoknya diliwati, semuanya sepakat wong mesti ngliwati. Cuma kan nggak perlu dengan cara nguwat wae. Nak nguwat rawan tenan jangan nak ngono tenan yo. Alamat tenan yo. Malah nek hati statis wis ngono yo harus enggan kali wong ngisor. Lho nggih hati sing ngoten. Wa fi jahannam kala alif. Ning swarga yo ono, ning neraka yo ono apa? Ganto. Dadi wis wape ceblok iki diganto. Wah ya ngeri tenan nak liwat iku. Mulane kula boten kepen liwat niku boten kepen. Wis mergo bahaya kita gitu, ora apa? Resiko. Paham ya? Mulanya nak mati mati syahid Sa'id. Lah Sa'id itu kata ketika Nabi ditanya apakah itu syahid si ma'rikatil kufar fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus saya berkata Nabi, idan suhada umati kolilah. Kalau yang syahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang nanti yang mati syahid dari umatku sedih. Sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk syahid yang mati ketika ada penyakit dulu Orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu terus Nabi nyebut sekian syahid tapi ulama peke itu khawatir nak syahid itu dimaknani syahid yang punya akibat hukum peke terus disebut syahid akhir akhir hanya punya akibat hukum peke ini kalau syahid di ma'rikatin kufar kan nggak perlu dimandikan nggak perlu macam-macam padahal syahid ini tetap dimandikan tapi nanti di surganya kayak mati syahid akhirnya disebut syahid akhirat sahid, Hanya di dunia diperlakukan kayak ada sahid, hanya ada mandi, ada sholat, tapi di akhiratnya sahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak saya berarti gak usah dimandikan. Oke, ono ya, Tapi itu ya sahid. Ya, jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kasus yang dia ngaji itu bisa. Ya, boleh ilmu itu nak mati gitu. Sampai aja boleh, mana nanti untung, boleh terus malah nih sahid. Malah nanti untuk mulai kalau kadang-kadang digosok santri-santri sing ralu. jadi kulo. Jenengan itu rapati sahid bisa mati tapi sampai untuk ilmu sing pijamin pasti sing golek. Oh cangkem. Mereka hati saya masalah katorikon yal kami sufi ilmu dari sini cek Boleh orang orang kesati sing untuk ilmu. Jadi atmu. Kue nganti rale mergo golek murah tenanan. Aku untuk akeh mergo golek tenanan. Aneh-aneh. Berarti 100 golek pantas aku di bangku gue. Mulai gue jalanin turu, pas ngaji turu golek kok turu. Paham ya, jadi rasa khawatir ya. Anda jangan berpikir objeknya. Oh, ya, anda lewat waktu itu tidak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Tidak harus. Nah, terus berpikir ngerokok itu panas. Ngerokok panas itu tidak harus. ngerokok itu masuk bisa ditaklukkan nopo bisa nopo ini nalo nopo yang aku kalamun tim mau gadis dewi burdak tintat tuh, khifatan min hari nari lato apa taharola jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran maka akan mematikan api neraka akhirnya uang terus yakin ikra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa Quran itu faati uang ketika api melebu melebu nopo nopo disafati Quran akhirnya ra ini ku yakin ya, keramati Quran, mujizati Quran. Gue rasa berpikir objek, oh, iya, berhubung rokok panas, terus iso dilalui, aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenang. Wong Allah terserah gue nih kaulan. Sini kira oleh berbeda nih. Rokok panas ini, gaya tok, sini rawani mangan aku. Nawani ya jajal. Jebule wani ya. <laughs> Ya, Tapi ini butuh yakin, dulu itu kasih hadis itu ketok, nak rokok makhluk Ketika Nabi wa inna nar lan takul asar sujud. Neraka koyo ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau jinggo. Karena neraka yo musakhara dia termasuk diatur. Kowe yakin Kowe berhubung tau sujud kudu yakin rokok ora itu sampeyan jadi tantang jajar. Kan rokok nak wani ngobong aku, aku tau sujud. Jebule ora itu tenan. Kowe ora wani mlebu neraka ora. <laughs> Tapi masalahe kowe ora iso tok swarga lah ya ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kayak kudu wali, paham no? Itu pasti dipanitian. Terbang no tadi kil, Khotib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbarkil khotib? hum alladzina la yastarifun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkaya, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, wong uripe ku pasrah. Ya kada itu alamat itu ali mau hum alladzina itu kok boleh dhewe hadis. Nah boleh hadisnya gampang lakoni nek masalah. Ya tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu rokok, mlebu swarga, wah angel ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan. Pokoknya ya Allah, kalau lebih suarga itu gampang. Semua sejak gampang diri. Prosesnya mati sih. Paham gitu, terus kalau suwon dia hubungan bek pangeran itu nyaman. Sepiyen rokok itu wae pangeran, senajan to dasar sing diatur pangeran. Nah pangeran kesana gampang meliwati dia ya nopo? Dia ya nopo? Gampang. di lika ala wa inabo yasir itu gampang sun awahi ku kabeh gawean Allah masdarun makidun utai gawe sun awahi masdarun makidun kang ngukono limat muli jumlah di maring kadungane jumlah koblahu kang sedurunge dawuh sun awahi Udifa kang ti idofano apa iki la faili maring faili matmuli jumlah kata hati amri sabse buang amri sun awahi ae sona Allah dalika sun tegese gawe sapa Allah wa dalika ing kono kejadian kejadian wau mururul jibal napa kasahab Rupane Allah sapa Allah iku zat Allah dirupane zat atko nakane kei kok kang kei kuat utawa kang kei detail sapa Allah. Akama tegese ke detail sapa Allah kulase ini saben-saben perkara. Sona aku kang gawe sapa Allah Indonesia. Inna wa ta'ala wa ta'ala wa qadirun dan ing dirso bima kelan perkara ya falu nakang lakoni sapa ngake akeh. Ya iklan ya ya falu wa ilan tak falu. Ai ada uhu tegese nglakoni sapa pira-pira musuh Allah, nak musuh Allah nglakoni minal maksiati yaiku perilaku mak Ya, Allah ku pirsa apa sing dilakoni wong akeh. Wong akeh nak musuh berarti nglakoni maksiat. Wa auliya ulan apa sing dilakoni para wali-waline Allah. Rupa-rupane minat ya yaiku